kamu kalau namu anak bisa asal jangan bertanya namu bini lah Namu anak nan padusi nuaira. Nuaira artinya secercah cahaya. Atau fina hanina. Hanina artinya kerinduan. Fina antara kami, suami istri, tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini. Fina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Hmm. Kalau laki-laki, ah udah taruh kami berdua lah. Laki-laki banyak. Bisa. Mohon doa Ustaz, istri saya mau melahirkan banyak-banyak ibu yang mau melahirkan sholat sunat. Kalau tak bisa tagak, duduk Sebab dengan banyak bergerak itu mempermudah kelahiran kata dokter SPOG spesialis objin. Spesialis objin itu spesialis kandungan, bukan spesialis hantu. spesialis objin jin kok hantu, objin SPOG. Maka banyak sholat sunat dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم kalau berselawat hati amaknya tenang kalau hati amaknya tenang anaknya ikut Aku ibu-ibu itu disuruh tenang ya bu, jangan stres. Kalau ibu stres, anaknya galau, lakinya sakau. Banyak selawat. Bagaimana menurut Buya nama anak saya Aminah Nuaira Masya Allah. Itu nama sahabat itu nama ditulis. Nuwairah sahabat tadi kan? Ampaknya mula dakik jadi wali kok. Wali murid. Nama anaknya Aminah. Aminah artinya perempuan yang amanah. Dari Aminah itulah lahir laki-laki al Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuairah secercah cahaya. Ramadan lahir bulan puasa. Ulah mulai. menunggu puasa buat meetingnya boleh rancak mantap nyebut tiga kok aminah nuairah ramadan supaya mudah untuk namo paspor tiga anak ambo tiga yo membuat namanya Mizian Haziq Abdullah Biar supaya mudah membuat paspor berangkat umroh Hah? Datang COVID, tak jadi umroh